Demikian sambutan pengasuh pesantren Tebuireng Jombang yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid. Sambutan yang kedua atas nama keluarga Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid kepada yang terhormat Mbak Alisa Kotrun Nada Munawaroh disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ajmain wa ba'du Yang saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib Yang saya hormati para pemegang jabatan pemerintahan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Bani Wahid yang berada di sini dan Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mewakili keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar mengenal beliau dengan sebutan Gus Selamanya beliau menjadi Gus saya ditugaskan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari keluarga kami atas doa, perhatian, dukungan, bantuan Bapak Ibu sekalian selama ayah kami masih suka sampai sakit, sampai wafat, bahkan sampai hari ini hari yang ke-40 sejak wafatnya beliau 40 hari yang sungguh-sungguh merupakan hari-hari yang syarat dengan berbagai perasaan untuk keluarga kami kami berduka Bapak Ibu karena panutan kami mercusuar dalam keluarga kami sandaran kami, suri tauladan kami, sumber ketenangan bagi kami tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Dan kadang kami rindu. Kami rindu karena kami tidak lagi menjumpai beliau dalam kehidupan kami sehari-hari. Batuk beliau, tawa beliau, suara beliau, nyanyian beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keseharian keluarga kami. 40 hari ini penuh juga dengan rasa takjub untuk kami sekeluarga atas limpahan doa dan perhatian untuk beliau yang terus saja mengalir siang dan malam dari jutaan orang seperti Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini hadir di tempat ini. Bagi kami itu sebuah pertanda betapa kehidupan beliau telah menorehkan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat jauh melebihi jangkauan fisik beliau karena kami tahu bahkan Bapak Ibu di sini sebagian besar juga mungkin tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi Bapak Ibu hadir di sini melantunkan doa untuk beliau, itulah manfaat beliau yang bisa menjangkau lebih dari yang bisa dijangkau fisik beliau. Itulah buah dari kesahajaan dan kerendahan hati beliau yang tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Itulah buah dari keikhlasan. Keikhlasan memberi kepada orang lain selalu setiap saat dalam keadaan apapun beliau selalu memberi. Itulah buah dari keberanian berjuang untuk membela yang lemah, membela yang tertindas tanpa pamrih, tanpa rasa takut. Dan itulah buah dari ketulusan keikhlasan hati beliau dalam berjuang demi dunia yang damai dan adil, utamanya demi wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. 40 hari ini juga penuh dengan rasa haru untuk kami karena beliau telah meninggalkan warisan yang tidak ternilai harganya. Warisan perjuangan beliau yang harus kami lanjutkan untuk mewujudkan harapan-harapan luhur beliau. Sungguh sebuah warisan yang akan terus menempa kami sekeluarga, putri-putri beliau, anak cucu beliau untuk menjadi manusia-manusia yang lebih arif bijaksana, yang lebih teguh dan kuat, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan 40 hari ini kami dihujani dengan rasa ikhlas karena kami meyakini beliau sekarang berada di tempat yang lebih mulia. Amin. Dalam depan cinta Allah Subhanallah taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Doa yang mengalir deras dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian, semuanya akan menjadi kesaksian dan bekal untuk beliau untuk menuju kekekalan, untuk menuju kesempurnaan yang hakiki di surga Jannatul Naim miliknya yang kekal. Bapak Ibu tidak terhingga rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu sekarang selalu menemani beliau dengan lantunan doa yang terus menerus Bapak sangat suka berziarah. Bapak sangat suka berkumpul, berdoa bersama-sama. Dan saya yakin beliau saat ini bahagia karena setiap saat ada lantunan doa yang mengiringi beliau. Maka untuk mengakhiri, saya ajak Bapak Ibu bersama-sama kita lantunkan kembali syair Agunawas yang sering beliau serukan untuk mengingatkan kita semua untuk bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firdaus si'an taubat wa sekalian dan membalasnya dengan berlipat ganda. Terima kasih sekali lagi dari seluruh keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Salam dari ibu dari Ciganjur. Malam ini juga kami mengadakan acara 40 harian tahlil di kediaman. Dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga Malam hari ini bukan malam yang terakhir kita melantunkan doa-doa tahlil Al-Fatihah untuk beliau. Wallahul muwafiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama keluarga yang telah disampaikan oleh yang terhormat Mbak Alisa Qadrun Nada Munawaroh. Perlu diketahui beliau adalah putri pertama almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hadirin hadirat yang berbahagia. Acara selanjutnya penyampaian sekilas tentang Gusdur kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para alim ulama Ada Kiai Maimun Zubair di sini dan Gus Mus dan para ulama yang lain terutama Gus Solah selaku tuan rumah Mbak Lisa yang mendan Mbak Inayah yang mewakili keluarga Ciganjur dan para hadirin sekalian. Saya khusus datang dari Jakarta bersama keluarga untuk bergabung tahlilan mendoakan Gus Dur dalam rangka 40 hari wafat beliau. Kita semua berkumpul di sini tentu karena ingin mendoakan Gus Dur agar beliau mendapat tempat atau mendapat surga yang layak sesuai dengan amal ibadah beliau selama hidupnya. Amin insyaallah. Gus Dur pantas mendapat doa dari begitu banyak umat Islam dan rakyat Indonesia, bukan hanya yang Islam. Mulai tadi malam banyak diselenggarakan tahlilan-tahlilan untuk memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur. Hari ini selain di Tebuireng dan di Ciganjur, di berbagai tempat saya tadi mendapat banyak SMS dari berbagai daerah bahwa malam hari ini diselenggarakan banyak tahlilan untuk mendoakan Gus Dur dalam rangka wafatnya yang ke-40 hari ini. Karena Gus Dur itu memang orang yang penuh pengorbanan untuk kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam, khususnya untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan Gus Dur NU warga NU itu bisa tampil mempunyai kepercayaan diri sebagai orang-orang yang pantas misalnya untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan di dalam negara. Gus Dur juga yang memperkenalkan Islam yang ramah kepada seluruh dunia sehingga Dunia mengenal Indonesia sebagai negara muslim terbesar tetapi negara yang dikenal paling moderat. Kita sebagai umat Islam, bangsa Indonesia oleh Gus Dur diajak untuk percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Dan kita toleran. Tidak membuat orang lain takut tetapi tanpa mengurangi keyakinan tanpa mengurangi akidah kita, mutu akidah kita bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang kita yakini sepenuhnya, tetapi juga tidak harus membuat orang lain takut. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Oleh sebab itu, saya meyakini, saya meyakini bahwa seabad atau sepanjang abad yang lalu sampai sekarang dan mungkin mulai sekarang sampai satu abad ke depan mungkin tidak akan ada orang yang sekali bergusdur, di mana wafat lalu diantarkan dan ditangisi oleh berjuta-juta orang sampai berhari-hari di Indonesia tidak pernah ada ada yang menulis hantaran orang atau Orang mengantarkan orang wafat seperti ini mungkin kalau di luar negeri itu hanya pernah terjadi di India. Ketika Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi dulu meninggal. Kalau di Indonesia belum ada, ini baru pertama Gus Dur ini. Dan kita semua mendoakan beliau dengan tulus. Hadirin, oleh sebab itu tadi saya ditanya oleh beberapa wartawan Apakah Bapak setuju kalau Indonesia ini membuat satu ketetapan MPR misalnya atau undang-undang atau apapun namanya untuk memaafkan Gus Dur yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 2001. Saya katakan Gus Dur tidak memerlukan itu Gus Dur tidak memerlukan berbagai ketetapan atau undang-undang untuk memaafkan dia. Karena dia sendiri merasa tidak salah. Dan saya adalah salah seorang saksi. Ketika Gus Dur itu mau dijatuhkan dari jabatan presiden. Kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh. Kalau beliau mau untuk tidak jatuh dan tetap menduduki jabatan presiden. Beliau itu bisa karena pada waktu itu saya adalah salah seorang yang diutus menemui tokoh-tokoh penting di negeri ini untuk mencari penyelesaian politik. Lalu pada saat itu ada tawaran bisa Gus Dur selamat dari di, di jabatan itu dan tidak akan jatuh asal Gus Dur mau merombak kabinet dan memberi jabatan ini kepada ini, memberi jabatan menteri ini kepada si B, jabatan ini kepada si A dan sebagainya. Saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu. Ya. Saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu, Bapak Presiden, ini Bapak kalau mau selesai masalah kemelut politik ini, Bapak segera reshuffle kabinet, Lalu jabatan menteri ini berikan ke ini, jabatan ini ke ini, ini ke ini. Nanti akan aman di DPR tidak akan lagi protes-protes. Tapi saudara sekalian pada waktu itu Gus Dur mengatakan, saya tidak akan mempertahankan jabatan kalau harus mengorbankan prinsip. Kata Gus Dur pada saat itu demokrasi dan konstitusi itu bukan pasar. Bukan tempat jual, jual beli jabatan oleh sebab itu kalau karena mempertahankan prinsip ini saya harus berhenti sebagai presiden, maka saya memilih berhenti sebagai presiden. Itu kata Gus Dur ketika itu. Dan Gus Dur sesudah berhenti dari presiden itu sudah memaafkan. Sudah memaafkan semua lawan-lawannya, buktinya. Buktinya. Ya. Gus Dur tidak melakukan apa-apa. Sesudah dijatuhkan, tidak melakukan perlawanan dan beliau juga sudah pasti dimaafkan oleh semua lawan politiknya. Karena ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat, semua lawan politiknya yang dulu sangat keras menundukkan kepala haru dan melepas dengan penuh hormat kepada Gus Dur. Jadi saya kira tidak tidak terlalu perlu kita ikut-ikut mendorong ada ketetapan MPR, ada undang-undang agar Gus Dur dimaafkan. Saya kira kehadiran kita semua di sini doa-doa rakyat Indonesia yang terus beruntun selama 40 hari ini sesudah Gus Dur meninggal, sesudah Gus Dur wafat, itu tanda bahwa rakyat Indonesia bukan hanya memaafkan Gus Dur tetapi juga sangat mencintai Gus Dur. Nah, saudara, demikianlah saya terharu tadi ketika Mbak Lisa memimpin kita membaca doa iftiros hilah-hilas itu kalau saya naik naik mobil dengan Gus Dur memang Gus Dur sering menyenandungkan lagu itu bersama-sama itu. Nah, saya juga ingin mengajak kita mari bersama-sama. Salah satu juga yang sering Gus Dur senandungkan dan sering bawakan di berbagai tempat, baik di dalam mobil maupun di kantor gitu, yang sudah kita eh, kenal dengan akrab yaitu ya Rabbi bil Mustafa mari kita sama-sama Ya Rabbi bil Mustafa Balil Makosidana, Waghfir lana ma Ya Wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian sekilas tentang Gus yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mau ibu hasanah kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri dihaturkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الذي تفرد ببقائه سبحان الذي تفرد بحياته سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه جاه أما بعد حضرات الأفاضل سادة العلماء والمشايخ على إزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة والكرامة سيد الشيخ يا ميمون زبير تيما إزو Yang terhormat dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng dan segenap keluarga Ananda Alisa Kotrunada dan segenap keluarga Gusdur, yang terhormat dan yang saya hormati para pejabat khususnya Bapak Dr. Mahfud MD, Bapak Wakil Gubernur, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Malam ini kita kembali mendoakan orang yang menyintai kita semua Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus saya mendapat undangan untuk acara 40-an 40 hari wafatnya Gus ini ada sembilan panitia jadi yang tidak mengundang entah berapa yang mengundang saya sembilan dari seluruh pelosok tanah air kira-kira punya amalan apa Gus kok sampai diistimewakan oleh Tuhan dengan didoakan oleh sekian banyak orang setiap hari, setiap malam. Mungkin tidak berhenti 40 hari, tapi bisa 100 hari, 1000 hari. Kira-kira punya amal, saya mikirnya. Meskipun saya dekat dengan Gus Dur, tapi <laughs> saya itu dekat Gus Dur itu senengannya tukar menukar jok saja kalau ada ketemu itu ono jokannya apa enggak gitu di dalam soal humor jadi termasuk ciri orang yang sangat cerdas adalah dia mempunyai sense of humor yang cerdas Gus Dur adalah salah satunya atau justru yang paling di atas Gus Dur tidak hanya humoris tetapi humoris yang berani mentertawakan diri sendiri jarang itu ada orang mentertawakan diri sendiri jadi kalau ditertawakan orang nggak masalah Gus Dur itu saya itu sering dikasih surat-surat itu saya mangkel mangkelnya bukan main Ung surat kaleng mesti yang bikin mesti pengecut dong sur. yang tidak pakai alamat dikasihkan saya suruh bacanya kalau kamu nggak punya kerjaan baca Rupanya dia tahu kalau saya tidak punya kerjaan. saya baca sambil ngomak ngamuk saja. Beliau tidak ngamuk, tidak Dia mentertawakan dirinya sendiri saja biasa. Waktu saya pameran lukisan di Surabaya, beliau jadi presiden. Wah, saya ambil kesempatan. Mumpung punya konco presiden saya minta untuk membuka pameran jadi pameran lukisan di Surabaya itu saya dengan pelukis Amang Rahman dan Desa yang membuka pameran presiden. Wah, itu dalam sejarah belum ada itu. Ada orang bukan pelukis, bukan apa, pameran lukisan yang buka presiden. Kalau pelukis sungguhan mungkin ada ya, tapi ini tidak pelukis kok. Bikin pameran kok yang buka kredit, Lah Gustur itu pidato pembukaan itu sudah tahu kalau orang nggak bisa ngelihat kok disuruh buka pameran lukisan itu Gus kembali kepada tadi pertanyaannya Kiai kira-kira apa kalau sampean kira-kira apa apa cerdasnya apa cerdasnya apa apanya kalau cerdasnya itu saya nyipati sendiri karena saya pernah satu satu fakultas dengan Gus Dur. Malah saya terus dia nggak dia nggak lulus, saya lulus. Kenapa dia nggak lulus? Karena dia nggak pernah kuliah. Kenapa nggak pernah kuliah? Karena pelajarannya dia sudah hafal semua. Jadi Gus Dur itu memang lucu. Ketika saya datang ke sana ini beliau belum kuliah. Padahal sudah datang lebih dulu di Mesir itu. Kenapa Kiai Wahid Hasim apa namanya beliau, oh, belum mengaku Pancasila barang itu buka Islam mulai ya? Wong pondokan kok. Sampai baca sejarahnya sendiri cintaan pada Indonesia. Kenapa kiai-kiai menyetujui asas Pancasila? Karena kecintaan kepada Indonesia. Kenapa kiai-kiai mengangkat Bung Karno sebagai waliul amri doruli bisyauka? karena cinta kepada Indonesia pendek kata ajaran bahasim bahwa Wahid Gus itu untuk kita semua harus dicamkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ini mana mana saya katakan. Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Ada dua hal berbeda kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau Ashari M. Top itu orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Maka tidak peduli dia rusak pola-pola anda Indonesia tidak peduli. Banyak mayat berkelimpangan orang Indonesia tidak peduli oh, bukan orang Indonesia. Tapi kalau kita diajarkan oleh Mbah Hasim, Mbah Fakir, dulu Jepang itu ini ada banyak versi, banyak versi itu. Tapi intinya Jepang itu pada waktu akan kemerdekaan Indonesia itu banyaknya itu kepada Mbah Hasim. Karena Mbah Hasim jauh sesepuh yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia ditanya kira-kira yang pantas jadi presiden yang Indonesia ini siapa nah umumnya wong saiki bahasa Indonesia nya umumnya orang sekarang ditanya begitu sedangkan anaknya juga hebat kira-kira bagaimana anak saya yang paling pantas siapa lagi ini wakil Hasim ini luar biasa. Tantri kendil, tapi tidak hanya menguasai bahasa Kalau oh, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kan Ini kalau dijawab anak saya kan ya sudah tinggal beli ya. Itu kok jawabannya kok Soekarno. Hmm itu sampai pipi pipit sampai ngelungkan ini uang kecil borong-borong jadi Gus Dur menyintai manusia dan beliau tidak pernah punya dendam. Kalau saya yang gawe-gawe ini ada Lisa, ada Inaya, ada Gusola segala macam, ada Gusumal. Cek Beliau tidak pernah dendam dengan siapapun. Ya, kalau saya ya, dikuyok-kuyok, ya, apa saya Gus Dur itu dulu padahal pada waktu masih mahasiswa di Mesir itu kalau dinyat sama pejabat APRI misalnya itu mengancamnya awas nanti kalau saya berkuasa loh jadi berkuasa itu sudah mulai jadi cita-cita itu karena itu menurut saya di NU ini yang ngerti politik kok harus Utak mohon maaf kita maaf yang lain karena politik apa apalagi politik praktis politik praktis itu adalah politik kekuasaan Loh, NU yang jahit partai politik ciri ciri ah. Ciri lah yang ya, jadi kok majus tak eling. Loh, yang gede-gede saja. Apa namanya? Gabungan itu namanya? Koalisi loh. Bisa. Dulu sampai anzolimi kayak mana pada tahun 70, 71. 71, kenapa? supaya gede Golkar itu itu harus gede tak orang zalim itu saya orang kafe kan orang itu, tua karena dia tujuannya puasa kalau orang itu jajan itu ada mungkin enam puluh sembilan. departemen tanya itu tidak kita kok jadi politik sekarang itu apa tujuanmu apa apa mau menguasai Indonesia? Oh nggak bisa orang. Kalau bisa Dur iya. Ini Gus tidak pernah dendam. Orang yang berseberangan dengan Gus Dur itu banyak. Kok umpama saya itu saya ini kan dia sabar-sabar wong. Tapi kalau saya diperlakukan seperti Gus Dur itu, wow, malang-malang kutub, wow. rawi-rawi rantang. Itu Gus itu. Dan keistimewaannya lain Gus Dur itu. Gus Dur itu suka membilangi konco. Saya pernah, tidak usah saya sebut namanya kan, sampai sudah kenal semua kita sudah sembuh, kenal semua jadi tidak usah saya sebut. Pernah ketemu Panglima Jenderal. Oh, Jenderal benci sekali dengan tokoh itu. Tokoh ini musuh Gus Dur. Gus Dur itu saya tahu sendiri karena saya diajak. Oh, Gus Dur itu. Kok kok dibelani habis-habisan? Ya, saya sampai memantau. Hmm? Hmm, musuhin aku kok. Mungkin kok ewangi eh, orang batin saya itu. Setelah keluar, tak tokno itu unek-unek saya. Dan bilangnya dia sampai begitu. Bagaimana? Ini eh, itu kan saudara sendiri. banyak yang tahu. Justru itu punya saudara sebangsa punya saudara seagama, punya saudara se-NO, punya saudara semanusia. guyu tuh? Orang mudeng ya? Saudara kebangsa itu menurut istilahnya NU ukhuwah watonia persaudaraan tunggal bangsa persaudaraan tunggal agama ukhuwah islaminya persaudaraan tunggal menusa ukhuwah basyariyah nah, itu sing iso ngetrake itu Gusti iki mono dulurmu dhewe. Apa? Dulur apa, Gus? Tunggal negara, tunggal bangsa, padha Indonesia. Itu kok pilihan. Iya dulur, dulur tunggal apa? Tunggal manusia. Dari Gusti walakat karomna dari Adam manusia dimuliakan oleh Gusti Allah masa awal itu tak mulia walakot karomna bani adam tahu-tahu sudah jam setengah satu tidur saja bisa wafat apa meneh kamu potongan begitu jadi apa namanya kalau menurut saya itu tadi cintaan Gustur kepada manusia lain yang menyebabkan manusia menyintai Gustur sampai seperti yang kita uh, lihat Gustur merupakan fenomena ketika saya pernah nulis pengantar ada buku buku itu ditulis oleh tokoh-tokoh yang seneng gustur dan tokoh-tokoh sing goceng gustur jadi dua kelompok tokoh ini nulis di satu buku dan saya disuruh jadi pengantarnya penyanyi pengantar wah baik ya ini Terus saya tulis di situ pengantar saya itu judulnya Gus Dur sebagai pelajaran Allah kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kan tidak kunjung bisa berbeda. Khususnya ketika zaman Orde Baru, Pak Harto itu maniak keseragaman. Tenangnya nyeragam kayak apa. Uang itu minyak nandur pari kudu sempat apa jual cekeh kudu ning tomi kabeh di Jawa Tengah tambah keterlaluan wong rumah-rumahnya sendiri kon ngecek kuning kabeh kita terus tambah sulit untuk berbeda itu Petrus tukaran, Tuhan. Petrus sikit berkelahi. Berbeda sikit bertikai. Dikasih Gusti Allah anugerahan hari raya dua kali malah tukaran. Itu nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Ono Idul Fitri kok dua kali enggak ada. Kecuali Indonesia. Idul Adha dua kali hanya di Indonesia itu saking cintanya Allah kepada bangsa Indonesia lainnya dikasih satu kita dikasih dua lo gitu kok tuh kalah sing senen gak sah sing selasa omongin oh sing gak sah ger ger kaya kaya sah mbak sah itu hak ini sah tidak sah itu hak ibu setiara kekiri ruang nggak bisa ber, berbeda sendiri nggak bisa maka kira-kira Gusti Allah terus dikasih pelajaran yang paling hebat kita dikasih imam yang paling kontroversial Gusti coba sampai nalar Gus Dur jadi presiden Indonesia dia tidak punya fraksi ketika itu oh dia ketua NU tidak punya fraksi kiai-kiai semua banyak yang nggak setuju hampir semua nggak setuju saya ingat yang setuju cuma kiai jenderal apa yang lain juga itulah apa semua semuanya nggak setuju ya Abdul Aziz ini juga nggak setuju apa itu? Kok saya tahu? Karena saya yang bikin apa namanya jelas keputusan itu. Pada waktu itu saya yang diutus, saya Kiai Aziz, Allah Kam Kiai Kiai Imran, Kiai Mukhid menjadi untuk menemui Amir Rais. Setelah ketemu itu, saya laporan ke kiai-kiai di Akasia terus akhirnya diputuskan bahwa kiai-kiai tidak hanya menginginkan Gus Dur sebagai kiai bangsa saja tidak menginginkan jadi presiden hanya menginginkan jadi kiai bangsa. istilahnya juga kiai bangsa bukan guru bangsa karena saya kepingin model sendiri yang bikin saya setuju semua setelah setuju semua terus kalau tidak salah kayak itulah pakai atau siapa ya pokoknya kayak sepuh yang bilang ya meskipun sudah kita sepakati tapi ya perlu Gus tahu maka Gus kita undang Gus tahu enggak kita ceritakan dulu mukop mulo bukane mulo bukane itu bahasa Indonesia apa mula bukanya lalu saya bacakan draft itu bahwa kiai-kiai lebih setuju Gus Dur menjadi kiai bangsa pada jadi presiden Sudah dibacakan gitu Gus Dur angkat bicara mohon maaf para kiai status saya sekarang ini bukan dicalonkan tetapi mencalonkan diri silahkan dicek itu yang masih ingat kalau tidak ada fraksi di MPR satupun yang mendukung saya saya sudah dapat 90 tanda tangan anggota MPR yang mendukung sudah cukup ya sudah ke pasar redaksi keputusan yang saya bikin tadi saya lagi yang merubah meskipun nah, saya tambahin meskipun meskipun para kiai lebih enam kalau Gus Dur jadi kiai bangsa saja namun kalau menurut istihatnya Gus Dur eh, mencalonkan presiden, kiai-kiai tidak menghalangi dia baca lah cukup lalu jadi guru itu eh, gak ngerti loh jauh hari itu sudah ngomong malah ada seorang intelektual Gak usah saya sebut namanya nanti kalau sampai cari malu ya. dia nelpon saya kupus sekali terus ini tolonglah nih Gus Dur diberitahu, sudah tambah nemen. Lalu mana belum? Oh sudah nyusun kabinet tuh. Terus saya goda, saya itu kira-kira satu atau dua bulan sebelum Gus Dur jadi presiden. Saya goda orangnya, ya sampai dijadikan menteri apa kamu? Enggak, saya sudah minta katanya sampai di LSM saja. <laughs> saya belum ketemu sampai sekarang. Saya pengen kalau ketemu saya gimana itu dulu itu gimana itu. Ternyata jadi presiden sungguh. Dan dia betul-betul meskipun mendengar ke istana ya sudah nggak dikasih apa-apa sama Gus Dur. Jadi inilah sedikit ilmu istilah kok mau izah hasanah itu cerita ini ya, mau izah hasanah sekarang mau izahnya dua batu kalau kita betul-betul menindai Gustur ya sedapat mungkin kita mengambil teladan-teladannya sak mampu terutama yang saya tekankan di sini sebagai mau itu hasanah soal kecintaan kepada Indonesia. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia yang karena silau dengan yang di luar menganggap Indonesia ini ah gitu. Bagaimanapun juga Indonesia inilah yang airnya kita minum. Yang tanahnya kita tanami padi, disinilah kita berdiri karena itu jalan Gus menyintai tanah airnya sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Karena itu ketika ada diskusi di Jakarta tentang NU dan pesantren dan nasionalisme dan kebangsaan saya bilang, Loh ini Om santri kok di ajak ngomong soal kebangsaan itu memangnya orang Londo bagi santri tidak ada batasan kebangsaan ngomong apa maksudnya kebangsaan itu mereka semua punya keyakinan bahwa mereka adalah orang Indonesia mau kebangsaan mana yang mau dibatasi? kebangsaan Malaysia Saudi Arabia kalau kebangsaan Indonesia tidak perlu dibatasi. ini yang apa namanya kecintaan kepada Indonesia, kecintaan kepada manusia, karena menurut banyak ulama yang namanya soleh yang diidam-idamkan oleh semua orang tua anaknya soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah kepada Tuhan kita dan baik kepada hamba-hamba Allah baik kepada Allah dan baik kepada hamba-hamba Allah jangan dikurangi baik sama hamba Allah tapi tidak baik sama Gusti Allah baik sama Gusti Allah tapi ngamplongan kalau auranya Gusti Allah itu hmm, di Mekah banyak sekali orang yang mengaku mengintai Allah tapi hamba-hambanya disikuti itu banyak sekali itu yang mau oyo oyo anyum ada aswad itu ngikuti dulu nih ngikuti kawalan Gusti Allah yang saudaranya sendiri saya kira ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua mudah-mudahan amal baca yang semua yang berzikir, berdoa untuk tidur dihitung sebagai amal soleh anda sekalian yang akan dibalas lipat ganda Allah Ta'ala soal Gus sampai tidak usah ragu-ragu pakai dalil cilik-cilikan menuai Gus Dur itu wis kepenak dalil cilik-cilian ya deket-deketinan yang gue hafal aman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir barang siapa yang amal baiknya berat lebih berat dari amal jeleknya maka hidupnya memuaskan nanti di akhirat kira-kira gestur itu api ah, enggak elek akan hidup Ini untuk orang Indonesia sekian banyak, untuk orang dunia. Oh, sampai diangkat seperti nabi akhir zaman, kayak Konghucu. Luar biasa. Gustus sakit selama sakit pikiran, sakit fisik. Padahal sampai yang kecocok ri saja, dosa sampai berangin itu sekarang ya Bukhari dan Muslim saya apalagi kalau sakit sampai seperti Gusti Masya ketika ke tempat saya itu di sini masih ada tempat infus Bikinnya sakit uh, tapi gagah-gagah pun hmm. gagah-gagah supaya saya tidak kelihatan menyesal nanti kelihatannya kok musas musas loh ya sakit gigi Tuh, saya seingat saya kok sampai tidak pernah sakit gigi ya sampai ingatannya cuma di Mesir tahun saya sakit giginya mulai di Irak mau ngomong lagi, tiga jam di rumah belum ketemu dan tidak ada wasiat Ya perlu tak tegas no, nek tak koki kasihan wasiat apa ada kasihan. Hmm. <laughs> Wasiatnya ya perilakunya beliau itulah merupakan wasiat untuk kita semua. Agar kita menyintai manusia, agar kita tidak mendendam kepada orang meskipun tidak cocok dengan kita dan menyintai tanah air Indonesia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam illa ma fihi khairul islam wal muslimin khairu nahdlatil ulama wan nahdin wa khairu indonesia wa indonesin wa astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian الفاتحة أعوذ الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين يوافي ويكافي مصيبة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك يا الله الحمد ولك الثناء ومنك لنا أرض لا بعده سخط ولا هناك انتهاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتقول لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم عقد عقدنا واجتمعنا في هذا المخفى العظيم في هذا المجمع الكريم لذكرى يا الله لذكرى أربعين يوما من وفاة عبدك العظيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن الكريم ابن الكريم فاجعل يا إلهنا مغفلا هذا مغفلا يا إلهنا عندك يا الله مقبول مقبول مقبول فتقبل منا ما عملنا في هذا المغفل العظيم واجعل ذلك يا الله ثوابا لعبدك يا الله الكريم عبد الرحمن كي عبد الرحمن ابنك يا عبد الواحد ابنك يا حاكم في قبره البهجة والسرور والحب يا عزيز يا غفور أكرمنا وأكرمه يا إلهنا واجعل بناته يا إلهنا يا الله يا الله منفذة لتعاليمه التي بسببها يا إلهنا يا الله يقوم يا الله يقوم يا الله يقوم يا الله هذا المحفل يا الله بجاهه وبكرمه يا الله يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعل يا إلهنا يا الله هذا المخفل يا الله معقبا للبركة العظيمة بركة لآثار بهجي هاشم أشعري هذا المعهد فاجعل هذا المعهد معهدا مباركا شعارا من شعائر الإسلام ومعلما من معالم الإسلام وكذلك المعاهد يا الله في بلادنا إندونيسيا يا الله تلك يا الله مشاعر الإسلام وتعاليم الإسلام يا الله ومجمع من مجامع الإسلام فارحمنا وارحم يا الله قائم معاهدنا خصوصا يا إلهنا يا الله عبدك يا الله العظيم صلاح الدين اجعله يا إلهنا في الهدى والتقى واجعله يا إلهنا منفذا لآثار مهدي هاشم أشعري حتى يكون هذا البلاد بلدة طيبة وأنت رب غفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم من هذا المعهد ومن صاحب هذا المعهد الراحل يا الله قامت الجمعية جمعية عظيمة من عرض الجمعيات يا الله في العالم نهضة العلماء فاجعلها يا إلهنا يا الله جمعية مباركة جمعية يا الله نفعا للعباد والبلاد جمعية يا الله شعارا من شعائر يا الله الجماعة العظيمة السواد العظيم أهل السنة والجماعة يا أرحم الراحمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا يا الله وما تعلمنا يا الله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخرج من عاد اللهم كما أمرنا بالدعاء وقد أمرنا يا إلهنا فعد عونك يا إلهنا يا الله ولا تخيبنا بوضعوتنا يا إلهنا كما هو يا الله وعدتنا وأنت لا تخف جميعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته some Tanpa rahmatmu aku hina Beribu dosa telah terjadi mewarnai langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju ke Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu jadi terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya Gus Dur adalah atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan eh, penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Oke pribadi dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Itu saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Uh, saya sangat uh, mengidolakan Gus Dur, otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi uh, fatwa dari seorang istri.